Kita lanjutkan kajian kita terakhir hadis yang ketiga ya. Kita masuk hadis yang keempat. Hah? Haji belum? Oh ya. Haji belum ya? Ya. Ibu-ibu sampai mana, Bu? Katanya baru rukun Islam yang keempat puasa. Nanti kita masuk sekarang yang kelima ya. Rukun Islam yang kelima itu haji. Haji secara bahasa dari kata hajja yahuju hajjan ay qasada ila syai artinya bermaksud menuju sesuatu. Itu adalah haji secara bahasa. Adapun haji secara istilah syariat yaitu qasdu al-masyair al-haram liada'i ibadah fi awqatin ma'lumatin bikaifiyatin ma'lumah yaitu bermaksud menuju tempat-tempat masyaril haram berupa Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah dalam rangka apa? ya melakukan ibadah yang waktunya telah ditentukan dan caranya pun telah ditentukan. Berarti syarat haji itu adalah harus di tempat yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau ada orang misalnya haji ke mana? Ke Sulawesi. Ya, Sulawesi itu ada sebuah gunung, Pak di atas gunung itu ada sebuah batu yang bentuknya kayak Ka'bah. Jadi orang di sana itu pada berhaji ke sana itu. Apa namanya mereka sebut itu? Ya haji apa gitu. Maka ya para ulama mengatakan maka ini jelas pertama hajinya tidak sah. Yang kedua syirik. Kenapa? Karena tawaf itu hanya untuk Ka'bah. Adapun tuaf kepada selain Ka'bah ini termasuk syirik. Karena tuaf ibadah. Sedangkan ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Haji mempunyai kedudukan yang agung di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam Raja'a ka yaumi waladatu ummuh kata Rasulullah SAW. Siapa yang haji falam yarfuth. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Walam yafsuk dan dia tidak mengucapkan uh, melakukan perbuatan kefasikan. Raja'a ka yaumi waladatu ummuh maka ia akan pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Ini kota besar yang akan Islam. Di orang yang haji tapi syaratnya untuk mendapatkan pahala supaya dia bersih dari dosanya apa? Yang pertama dia tidak mengucapkan kata-kata apa? kotor. Yang kedua dia tidak berbuat kefasikan. Makanya kalau ada orang haji tapi sikat sini, sikut sini. Kadang kita lihat ya jemaah haji itu ya, ya. Ketika tawaf di Ka'bah mereka ngebela-belain pengen mencium hajar aswad. Nah, akhirnya apa? Dorong, sikut, dan yang lainnya. Ini jelas kefasikan ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Mencium hajar aswad hukumnya apa? Ya, mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Sementara menyakiti orang lain ketika tua hukumnya apa? Haram. Makanya akhul Islam, ya ini jelas termasuk talbis iblis kata para ulama. Seseorang ingin mengejar yang sunnah tapi malah jatuh kepada perbuatan yang di, yang, yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian ya akhul Islam azakumullah di antara keutamaan haji dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani dan dihasan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Sebutkan dalam hadis bahwa ada dua orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu berasal dari Banu Thaqif Yang satu lagi berasal dari Ansar Kemudian <clears throat> Rasulullah SAW bersabda kepada dua orang ini Kalian datang untuk bertanya bukan Imma ya tuhbiruna ma tas'alun au ukhbiru ma tas'alun Kata Rasulullah SAW aku yang akan mengabarkan pertanyaanmu atau kalian yang akan mengabarkan pertanyaan kalian kepadaku. Apa kata mereka? Hai Rasulullah. Ya, coba kabarkan kepada kami apa yang hendak kami tanyakan kepada engkau. Makanya Rasulullah SAW sudah diberitahu dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bukankah kamu datang kemari untuk bertanya tentang bagaimana pahala orang yang keluar menuju haji? Dan kamu juga hendak bertanya bagaimana pahala orang yang tawaf di Ka'bah. Dan kamu juga hendak bertanya bagaimana pahala orang yang sa'i antara sofa dan marwah. Dan kamu juga hendak bertanya tentang bagaimana pahala orang yang tahalul. Dan kamu juga hendak bertanya tentang bagaimana orang yang wukuf di Arafah. Dan kamu juga hendak bertanya bagaimana tentang pahala orang yang melempar jumroh dan kamu pun hendak bertanya tentang orang bagaimana pahala tawaf ifadah. Kata orang ini, betul sekali ya Rasulullah. Tentang itu kami mau tanya. Maka kata Rasulullah, adapun keluarnya kamu dari rumahmu sampai ke tempat haji, maka setiap langkah kaki untamu itu menggugurkan dosa mengangkat derajat. Bayangkan Pak, iya jarak dari Indonesia ke Saudi itu berapa gitu ya cuma kan kita masalahnya naik pesawat kan naik onta itu cara <laughs> ya apa namanya cara ngukurnya gimana hanya Allah yang maha tahu yang jelas pak ya selama perjalanan itu masya Allah mengangkat derajat menggugurkan dosa luar biasa Adapun pertanyaanmu kata Rasulullah SAW, bagaimana pahala tawaf di Ka'bah? Maka kata Rasulullah setiap langkah kakinya mengangkat satu derajat Dan setiap langkah kakinya itu menggugurkan satu dosa Masya Allah Adapun pertanyaan kamu bagaimana tentang sa'i antara sofa dan marwah Maka sesungguhnya tawaf kamu, sa'i kamu dari sofa ke marwah Ya, sofa marwah itu Itu pahalanya sama dengan memerdekakan 70 orang budak sama dengan apa? Memerdekakan 70 orang budak luar biasa. Adapun tentang bagaimana besarnya pahala tahalul, tahalul itu sih? Nah, Mencukur rambut, ya. Maka setiap helai rambutmu itu menggugurkan satu dosa dan mengangkat satu derajat. Coba kalau antum botak, antum hitung tuh berapa helai rambut antum itu, masya Allah. Bayangkan setiap helai rambut kata Rasulullah SAW mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Ajib, masya Allah. Adapun pertanyaan kamu kata Rasulullah SAW, bagaimana pahala orang yang wukuf di Arafah? Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di siang hari Arafah kata Rasulullah. Fayubahi bikumul malaikah lalu Allah pun membanggakan para jemaah haji itu di hadapan para malaikatnya. Sambil Allah berfirman, "Unzuru ila ibati ja'uni syu'tan gubran." Lihat hamba-hambaku itu datang dalam keadaan rambutnya kusut berdebu dari berbagai macam penjuru. Ya. Yeah. Allah berfirman, "Ishadu anikot gofar ghafartu lahum saksikan wahai para malaikat aku telah mengampuni dosa mereka Masya Allah Adapun pertanyaanmu Bagaimana pahala besarnya pahala melempar jumroh akobah Maka kata Rasulullah setiap lemparan jumroh itu ya Menggugurkan salah satu daripada dosa besar yang membinasakan Masya Allah Pak bayangkan Pak ya melempar jumroh akobah itu satu kerikilnya bisa menggugurkan satu dosa besar yang membinasakan, masya Allah. Ya. Adapun pertanyaan kamu tentang tuaf ifadah, maka sesungguhnya malaikat akan ia meletakkan tangannya di pundakmu sambil berkata, ya, istani fil amal. Qad kuf qad qafar lak. Allah telah mengampuni dosamu. Silahkan mulai lagi beramal. Subhanallah. Niat Bapak, ya bagaimana besarnya pahala apa? Haji, Pak. Namun tentunya ya akhi azakumullah ya yang bisa mendapatkan ini adalah yang pertama yang hajinya ikhlas. Nah kalau hajinya nggak ikhlas hanya karena ingin disebut Pak Haji, pengen dapat titel H di depan gitu kan? Maka bagaimana akan Allah akan menerimanya ya akhi azakumullah wa ya. Yang kedua, yang hajinya betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang hajinya betul-betul sudah disebutkan tadi, lam yarfuz walam yafsuk. Dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, dia pun tidak berbuat kefasikan. Maka yang seperti ini ya akal Islam itu yang menggugurkan dosa-dosa. Ikhwata Islam Azzaqamullah wa yakum. Terus gimana Ustaz? Kalau saya haji pakai dana korupsi. Iya. Hajinya sah tidak? Sah. Tapi nggak mabrur. Karena untuk syarat daripada syarat haji untuk mabrur ya harus dari dana apa? Yang halal. Bagaimana dia mau pergi dengan dana yang haram? Atau dia misalnya dari dana riba Jelasnya akal Islam azakumullah haji seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan hajinya sah-sah. Ikhwata Islam azakumullah. Dan sungguhnya ya akhi, ya dalam haji itu banyak sekali pelajaran-pelajaran terutama dalam masalah akidah. Lihatlah ya akhi, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan talbiyah. Talbiyah itu adalah merupakan apa? Simbol tauhidullah jalla wa labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك Ya Allahumma لبيك لبيك itu artinya Ya Allah Aku menyahut panggilanmu Ya Allah لبيك Allahumma labbaik لبيك ala syarika laka labbaik لبيك يا Allah Tidak ada sekutu bagi engkau Aku menyahut panggilanmu Ya Allah Innal hamda sesungguhnya pujian wanik nikmata dan nikmat demikian pula kerajaan semuanya milik engkau ya Allah Masya Allah ya talbiahnya saja mengandung apa ucapan apa tauhidullah jalla wa ala semua manusia pada waktu itu berkumpul satu ya akhi tujuan mereka satu mereka ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pakaian mereka sama putih semuanya ya mengingatkan akan kejadian di padang mahsyar nanti ketika manusia di saat itu berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya akhi, ya haji itu banyak sekali faidah-faidah yang tentunya bukan di sini kita ya membahasnya. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. <clears throat> Hadis yang keempat yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq." Bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq dan Rasulullah adalah orang yang jujur, orang yang benar. Al-masduq yang harus dibenarkan. Artinya Rasulullah tidak mungkin dusta. Dan semua yang Rasulullah ucapkan pasti benar dan wajib kita benarkan. Karena Rasulullah SAW Allah berfirman apa? Mama yang tiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah berikan wahyu kepadanya maka semua ucapan Rasulullah SAW pasti benar. Imam Tabrani meriwayatkan dalam ya mu'jamnya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Kuntu aktubu kullama qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dahulu aku mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Pokoknya semua yang Rasul yang ucapkan aku catat. Fazajarani ba'du ashabi Rasulullah SAW. Namun sebagian sahabat Rasulullah menegurku. Fakal mereka berkata, Atak tukula maqalahu Rasul, wa huwa bashar, yatakallam fil ghadab wa ridha. Apakah kamu hendak mencatat semua yang ucap, diucapkan oleh Rasulullah SAW? Sementara Rasulullah SAW manusia biasa, beliau berbicara dalam keadaan marah, baik dalam keadaan ridha amsaktu anil kitabah kata Abdullah bin, bin, bin Amr bin al ya bin, bin al-As maka semenjak itu aku pun berhenti mencatat fasa'altu Rasulullah SAW namun kemudian setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW bersabda uktub awalladhi nafsi biadih ma kharaja minhu ilal haq Tulis saja. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Kata Rasulullah, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Makanya semua yang diucapkan Rasul pasti benar. Kecuali kata para ulama, apabila itu korinah yang itu ya dari ijtihad Rasulullah SAW. Maka ijtihad Rasulullah SAW itu Pak ya kalau salah pasti tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kan dalam beberapa ayat Allah menegur perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman abasa wa tawalla. Muhammad berpaling dan bermuka masam. Anja'ahul a'ma karena datang kepadanya orang yang buta. Maka Rasul ditegur di situ. Dalam satu riwayat ya di antara sebab nuzulnya ayat surat At-Tahrim itu Pak. Bahwa pernah suatu hari Zainab bintu Jahash dihadiahkan oleh keluarganya madu. Dan Rasulullah SAW memang sangat suka madu. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW pun setiap harinya singgah di rumah Zainab. Apa yang terjadi Pak? Rupanya istri-istri Nabi yang lain cemburu. Maka sebagian istri Nabi ya, berkumpul dan mengumpulkan istri-istri Nabi yang lainnya. Semua sepakat. Kalau Nabi SAW masuk ke kamarmu, ucapkan, mulutmu bau busuk. Kalau dia berkata, aku baru minum madu, bilang, itu madunya berasal dari lebah yang mengambil dari bunga bau busuk. Rasulullah SAW masuk ke Isya ngomongnya begitu. Masuk ke Sauda, masuk ngomongnya begitu masuk kaum Musalamah ngomong sama begitu. Bingung Rasulullah, kok semua sama? Akhirnya Rasulullah faham, oh maksudnya cemburu ini. Akhirnya Rasulullah bersabda demi Allah, aku tidak akan pernah lagi minum madu Zainab. Maka Allah turunkan menegur firman perkataan Rasulullah SAW ini. Ya ayuhan Nabi, lima tuharimu ma ahallallahu lak. Hey Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kepada Tabtagi mardhata azwajik hanya karena kamu mengharapkan keridhaan istri-istrimu. Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi itu tidak mungkin dibiarkan oleh Allah di atas kesalahan. Inilah yang disebut dengan maksum. Maksum itu artinya tidak akan dibiarkan oleh Allah di atas apa? Kesalahan. Gak mungkin Rasulullah salah dalam menyampaikan risalah. Gak mungkin. Ya akhul Islam azakumullah ya. Naam Rasulullah jatuh kepada kesalahan tapi Allah tidak membiarkannya. Allah segera menegurnya. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata haddatsana Rasulullah sallallahu wasallam wa huwa sadiqul masduq. Bercerita kepada kami Rasulullah wasallam dan beliau adalah orang yang jujur yang benar, al-masduq yang harus dibenarkan. Dan ucapan Ibnu Mas'ud kata-kata haddatsana ini dijadikan dalil oleh para ulama hadis tentang tata cara pengambilan hadis dari guru. Ya. Bahwa apabila guru yang membaca hadis dan murid yang mendengar, maka adab murid untuk menyampaikan kepada orang lain dengan mengatakan apa? Haddatsana. Ya. Terjadi perselisihan para ulama hadis, mana yang lebih tinggi? Mendengar hadis dari mulut ustadz atau guru atau membacakan hadis kepada guru. Sebagian mengatakan yang lebih utama mendengar langsung dari mulut guru. Sebagian lagi mengatakan oh enggak, yang lebih utama adalah membacakan kepada guru. Yang rojih dalam hal ini kata Imam Bukhari bahwa haddatsana dan sami itu sama. Sami itu artinya apa? Aku men mendengar. Biasanya kalau aku mendengar berarti apa? Dibacakan kepada guru. Itu tata cara ya, akhi. Makanya subhanallah ya, akhi ya. Kalau kita lihat para ulama hadis terdahulu ya, mereka di dalam menyampaikan hadis saja betul-betul dipilah si fulan menyampaikan hadis dari gurunya dengan hadatsana atau sami itu atau an atau qala gitu kan. Sebab ini bahaya. Kalau misalnya dia seorang mudalis, mudalis itu gimana sih? Mudalis itu begini, Pak. Misalnya Bapak banyak mengambil hadis dari saya, kecuali beberapa hadis Bapak tidak dengar dari saya, tapi mendengar dari orang lain. Kebetulan orang ini doif misalnya. Nah, orang ini Bapak langsung gugurin. Bapak langsung berkata dari saya. Bapak nggak berani mengatakan haddatsana. Karena kata-kata haddatsana itu menunjukkan kepada mendengar lang yang langsung, tapi Bapak mengatakan dari saya. Kata-kata dari itu kan ada kemungkinan mendengar, ada kemungkinan apa? Tidak. Nah, kalau modalnya seperti ini ditolak kalau dia meriwayatkan dengan an. Makanya Pak, lihat Pak ya, Bapak baca deh kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Mereka sangat memperhatikan masalah bagaimana seorang perawi itu ya menyampaikan dengan lafaz apa? Haddatsanakah? Amba'anakah? Akhbaronakah? Karena kan macam-macam periwayat kan banyak. Ya. Ada yang sifatnya ijazah, ada yang sifat munawalah. Itu pembahasannya dalam ilmu hadis. Ya. Yang antum-antum yang pernah belajar ilmu hadis insyaallah pernah tahu insyaallah. Ya. Ikhwata ya Islam azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, hadats eh, Ibnu Mas'ud berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq." Telah bercerita kepada kami Rasulullah SAW dan beliau adalah as-sadiqul masduq. Beliau bersabda, "Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut atau dalam rahim ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah. Apa itu nutfah? Air mani. Dan dijelaskan dalam ayat yang lain bahwasanya air mani ini kemudian akan menyebar ke seluruh tubuh wanita. Kemudian ketika Allah telah kehendaki untuk menciptakannya Allah kumpulkannya lagi Allah kumpulkan di rahim tersebut makanya Rasulullah di situ bersabda dengan menggunakan lafaz apa yujma'u sesungguhnya seorang dari salah seorang dari kalian dikumpulkan lihat kenapa Rasulullah mengatakan dikumpulkan sesungguhnya salah seorang dari kalian penciptaannya dikumpulkan di rahim ibunya kenapa dikumpulkan karena dijelaskan dalam red yang lain bahwa air mani itu akan menyebar ke seluruh tubuh wanita. Kemudian Allah kumpulkan di mana? Di dalam rahim tersebut. Ya, yang mungkin akhi yang seperti ini mungkin para dokter kandungan pun juga belum bisa mencapainya kali Pak. Ya, yang jelas Pak, apakah itu sudah pernah dibuktikan oleh penelitian ilmiah atau tidak? Kita mau percaya. Kenapa? Karena yang mengabarkan siapa? Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Dan Rasul tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Maka Rasulullah mengatakan, Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di mana? Di perut ibunya. puluh hari pertama dalam keadaan nutfah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah pada 40 hari berikutnya. Summa eh, yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Dalam riwayat Bukhari adalah perincian lain ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika janin itu telah berumur 52 hari 52 hari Allah mengirimkan malaikat lalu kemudian malaikat ini pun mengu, ya, apa memegang alaqah itu apa nama segumpal darah itu lalu malaikat ini berkata kepada Allah ya Rob ada karon am unza apakah ini akan menjadi laki-laki atau wanita? Maka Allah menentukannya. Kemudian setelah ditentukan oleh Allah apakah dia laki-laki wanita, kata Rasulullah fasawwaraha. Lalu malaikat itu pun kemudian membentuknya. Mana bagian kepala, mana bagian apa? Tangan, kaki. Itu dibentuk oleh malah malaikat. Berarti di usia 52 hari itu sebetulnya sudah bisa diketahui laki-laki atau wanitanya. Ya, di usia 2 bulan sudah bisa diketahui. Cuman kan untuk mengetahuinya kan karena sangat saking kecilnya itu kan butuh alat yang super canggih, Pak. Ternyata Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian kata Rasulullah SAW setelah melewati 3, 40 ketiga ini 40 pertama air mani 40 kedua apa segumpal darah alakoh kenapa disebut alakoh dari kata alikoh ya alaku artinya menggantung subhanallah dia memang menggantung di dinding rahim Mbak. makanya disebut dengan alakoh ya dan itu subhanallah dibuktikan dengan penelitian ilmiah di zaman sekarang Ternyata dia menempel di dinding rahim. Ya, makanya sunnah alaqah. Kenapa lintah itu disebut dengan alaqah juga, Pak? Sebab kalau dia gigit kan gantung, Pak. Seperti itulah, ya. Apa namanya? Eh, alaqah ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia. Kemudian Allah bentuk lagi 40 hari ketiga menjadi apa? Segumpal daging. Thumma yursalu ilaihi malak. Kemudian Allah pun perintahkan malaikat untuk apa? Fayan fihi ruh untuk meniup apa-apa? Ruh. Maka pada hari eh pada 40 hari yang ketiga atau 4 bulan 10 hari maka janin ini setelah ada roh padanya. Allah telah perintahkan malaikat untuk meniupkan padanya roh. Bikat ya bikat apa namanya? ya wa yu'maru bi arba'i kalimat dan malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menulis empat empat perkara. Apa itu? Bikat birizki. Ditulis tuh rezekinya. Ya. Wa ajali, ditulis ajalnya, umurnya berapa. Wa amali ditulis amalnya. Wa syaqiyun au sa'id dia akan sengsara atau bahagia. Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh para ulama, Pak, dengan istilah apa? Dengan istilah takdir umri. Itu takdir seumur hidup. Karena takdir itu telah kita pernah bahas di hadis yang kedua, Pak, takdir itu ada beberapa macam. Ya. Siapa yang ingat? Macam yang pertama takdir apa? Takdir yang bersifat umum, yaitu yang Allah tentukan dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, takdir seumur hidup, yaitu yang Allah tuliskan ketika kita dalam perut ibu kita. Yang ketiga disebut dengan takdir sanawi takdir setahun sekali. Itu terjadi kapan? Hah? Ketika malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat yaitu takdir sehari setiap hari. Yang ditunjukkan oleh firman Allah di dalam surat Ar-Rahman, "Kullu yaumin huwa fi sya'an." Setiap harinya Allah berada dalam kesibukan. Nah, tentunya akhi ya, takdir seumur hidup, takdir setahun sekali, takdir setiap hari. Ini perincian sebetulnya. Perincian daripada takdir yang ada dalam lahul mahfud. Ikhwata ya Islam, azakumullah wa Iya. Rasulullah SAW mengatakan di situ, malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menulis empat perkara. Ditulis rezekinya. Saat rezeki sudah ditulis, betul? Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW? man sarrahu an yunassa lahu fi umurihi wa yuwassa lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang suka umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, hendaklah ia menyambung selatur rahim. Gimana tuh Ustaz? Ternyata bukan kayaknya kok bertabrakan gitu loh. Hadis ini mengatakan bahwa rezeki sudah tentukan, umur juga dan ajar sudah tentukan. Tapi kalau dalam hadis itu menunjukkan bahwa bisa saja dipanjangkan umurnya. Kita katakan ya akhir tidak bertabrakan. Ya. Ada, jawab, ada beberapa jawaban dari para ulama tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan begini, bahwa yang Allah perintahkan kepada malaikat dalam catatannya, ya misalnya 40 tahun tapi yang ada dalam lahul mafud 60 tahun. Maka kemudian si hamba ini bersilaturahim. Lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, panjangkan umur hambaku 60 tahun. Yang jelas semuanya tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas akhir ini yang harus kita fahami ya. Makanya memang segala sesuatu itu tidak lepas dari takdir. Tapi ingat, manusia pun diperintahkan untuk berusaha. Manusia diperintahkan untuk apa? Berusaha. Rezeki sudah ditentukan tidak? Betul. Apakah Allah dan Rasulnya menyuruh kita berdiam diri tidak mencari rezeki? Atau malah Allah dan Rasulnya menyuruh kita mencari rezeki, Pak? Ternyata Al-Quran menyuruh kita mencari rezeki. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مَا ya min fadlillah. Apabila sholat Jumat telah selesai, silakan kalian bertabaran di muka bumi dan carilah dari karunia Allah itu. Ya. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk mencari rezeki. Bahkan Rasulullah mencela orang-orang yang malas. Sementara rezeki sudah ditentukan. Makanya akhi, takdir itu bukan dalih untuk kita tidak berusaha. Anak mau tanya sama kalau antum lapar, apa yang antum lakukan? Hah? Mas bisa maju nggak mas? Itu yang pada masuk biar pada nggak terhalang ya. <clears throat> masuk masuk pada maju aja. Saya mau tanya sama antum. Apa yang antum lakukan ketika antum lapar? Hah? Diem dengan alasan takdir atau cari makan? Hah? Pasti cari makan kan? Taib lapar itu takdir nggak pak? Takdir, taib. Ketika antum lapar cari makan, ah, setelah makan kenyang, takdir apa? Takdir nggak pak? Takdir, taib. Kalau begitu takdir tidak bisa dijadikan alasan kan? Memang segala sesuatu dengan takdir Allah akan tetapi kita di, diwajibkan untuk berusaha. Ketika kita lapar, berusahalah cari makanan. Ketika kita makan kenyang takdir, alhamdulillah. Ketika kita membutuhkan hidayah, berusahalah cari hidayah. Allah yang berikan hidayah. Makanya akal Islam azakumullah, ya sebatas kita mendengar sudah tentukan rezekinya, sudah tentukan semua segala sesuatunya, bahkan sudah tentukan surga dan nerakanya. Karena Rasul tegas mengatakan di situ wasyakiyun au sa'id. Kata syaki itu artinya maksudnya apa? Sengsara di neraka. Dan sa'id artinya bahagia di surga. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau kami sudah ditentukan di surga atau di neraka, fafimal amal ya Rasulullah?" Buat apa kami beramal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? malu, Tugas kalian beramal. Kalian ini nggak pernah diberitahu oleh Allah. Seakan-akan ya maknanya begini. Kita ini nggak pernah dikasih tahu oleh Allah kamu bakalan surga atau neraka. Tahu dari mana kita bakalan di surga atau di neraka? Kita nggak pernah tahu kan. Kewajiban kita beramal, beramal, beramal. Tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Tidak mungkin. Al-Qur'an menyebutkan ya tentang orang-orang yang Allah sesatkan, tentang orang-orang yang Allah berikan hidayah, tapi Al-Qur'an pun menyebutkan tentang sebab-sebabnya. Contohnya Allah mengatakan, "Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam." Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran ini Orang-orang yang mengikuti keriduannya Allah berikan hidayah kepada jalan-jalan keselamatan Ternyata sebab mendapat hidayah adalah Mengikuti keriduan Allah Ya. Demikian pula Ketika Allah menyebutkan tentang penduduk api neraka ya, Allah mengatakan apa? Innahu muttakhadu syayatin awliya mereka dahulu yang mengambil setan-setan sebagai para wali. Berarti ada sebabnya. Tak mungkin pak, ada orang yang bersungguh-sungguh cari surga, ada orang yang bersungguh-sungguh beramal soleh, tiba-tiba Allah sesatkan tanpa ada sebab, itu dolim berarti Allah subhanahu wa ta'ala. tak mungkin. Allah mensesatkan seseorang pasti ada sebabnya. Ya. Makanya nanti akan disebutkan, disebutkan nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> ya. Walladzi nafsi biadih setelah Rasulullah mengatakan ya bahwa malaikat itu telah diperintahkan oleh Allah menulis empat perkara. Apa itu? Ditulis rezekinya. Yang kedua ajal. Yang ketiga apa? Amal. Yang keempat apa? Sengsara atau bahagia. Lalu Rasulullah bersabda, Walladhi nafsi biyadih Demi zat yang diriku berada di tangannya Inna ahadakum la ya'malu bi ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamanu bi amali al jannah fayadkhuluha Sesungguhnya kata Rasulullah di antara kalian ada yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga sehingga jarak ia dengan kematian dengan surga itu tinggal sehasta namun takdir menentukan lain di akhir hayatnya ia beramal dengan amalan penduduk neraka dan dia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian kata Rasulullah ada yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga jarak ia dengan neraka tinggal sehasta. Namun takdir menentukan yang lain. Di akhir hayatnya ia beramal dengan amalan penduduk surga, dia pun masuk ke dalam surga. Coba Pak, mungkin kalau kita memahami hadis ini secara lekterlek bingung juga ya. Ada orang selama hidupnya beramal soleh tiba-tiba sesat. Kok gimana sih? Kayaknya Allah nggak adil banget deh. Ya. Ingat sudah saya sebutkan bahwa segala sesuatu ada sebab sebabnya. Dalam riwayat Muslim, ya Rasulullah SAW bersabda dengan lafaz begini. Ya. Inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah fi ma yabdu linnas. Sittina sanah wa huwa min nar. Ada seseorang dari kamu yang beramal dengan amalan penduduk surga sebatas yang tampak kepada manusia 60 tahun lamanya ternyata ia penduduk api neraka kata Al-Hafidh Ibn Rajab ya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mereka berkata apa? Sabda Rasulullah ma yabdu sebatas yang tampak kepada manusia ini memberikan faidah bahwa dia beramal sebatas kelihatan manusia. Berarti ada sesuatu di saat kesendiriannya itu. Berarti ada sesuatu di hatinya itu. Di mata kita, masya Allah dia rajin pergi ke masjid, pak. Tapi kan hanya Allah yang tahu apa yang di hatinya, pak. Hatinya mungkin mengharapkan pujian manusia. Hatinya mungkin mengharapkan apa? Kehidupan dunia. Ya tidak, pak. Kita tidak tahu. Di depan kita kelihatannya soleh, pak. Kita nggak tahu bagaimana kesendirian dia. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, ya. Kata Rasulullah SAW, ya tirajul yaumal qiyamah, ya bisa bisawal bin amsal jibal tuhama. Nanti pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang akan datang membawa pahala-pahala sebesar gunung-gunung apa? Tuhama. Allahu haba'an manthura. Tapi Allah hancurkan, leburkan dia amalannya tersebut. Lalu ditanya ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, dia seperti kalian ya'khuduna minal lail kama ya'khudun walakinnahum idza khalau minlah intahakuha mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil namun ketika mereka bersendirian dengan keharaman-keharaman Allah mereka berani melanggarnya rupanya inilah Pak ya ini yang menjadi sesuatu yang menyeramkan buat kita kita selama ini ngaji Alhamdulillah Kita selama ini beramal soleh Alhamdulillah Tapi bagaimana hati kita selama ini akhi? Ya, kita selama ini mengharapkan wajah Allah atau tidak Bagaimana kesendirian kita dalam hidup kita ini Pak Di saat kita sendiri terkadang kita menjadi hamba yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barangkali maksiat-maksiat yang kita lakukan di saat sendirian itu Pak yang menyebabkan kita akhirnya wafat suul khatimah. Nauzubillah. Makanya hati-hati ya akal Islam dengan yang namanya dosa itu Pak. Ya. Maka dari itulah Rasulullah SAW dalam hadis ini mengabarkan Sesungguhnya di antara kamu ada yang beramal dengan amalan penduduk surga Sehingga jarak ia dengan surga tinggal apa? sahasta Terkadang Pak ada orang sudah bertahun-tahun untuk ilmu puluhan tahun beramal soleh eh rupanya dia terkena penyakit apa ujub atau ujub merasa bangga dengan banyaknya amal ujub ini bahaya banget pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa Laulam tuznibu lakhiftu lahir 'alaikum ma huwa akbar min Kalau kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir menimpa kalian yang lebih besar dari dosa. Apa itu ya Rasulullah? Al-ujub, al-ujub. Apa itu? Ujub. Ujub. Merasa bangga, merasa dirinya tinggi dengan amalan, merasa dirinya hebat dengan ilmu. Wah, bahaya, Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ujub itu muhbitun lil amal. Ujub itu bisa membatalkan amal. Ngeri, Pak, ngeri. Jangan kita menganggap, oh saya sudah ngaji ini, sudah 10 tahun, ente baru setahun. Alah, aneh senior ente. Akhirnya kita merasa diri lebih hebat daripada dia. Hati-hati Pak, ini ujub loh Pak, ujub. Apalagi kalau kita memandang orang dengan peremehan. Wah, saya ini udah saya ini udah lama ngaji udah 10 tahun udah bercadar misalnya. Yang laki-lakinya, oh saya kan udah bercenggot, jenggotnya udah panjang segini, ya. Mata kaki ngatung dia ngelihat, antum ngelihat orang yang baru ngaji, ah kecil. Ini namanya apa, Pak? Ini bukan cuma ujub, sombong. Karena Rasulullah mengatakan sombong itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh manu, manusia. Kata Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesom kesombongan. Bayangkan, kesombongan itu walaupun ada sekecil apapun di hati kita menghalangi kita masuk surga. Hati-hati. Makanya ya akhi, ya, siapapun kita yang sudah ngaji, yang sudah lama ngaji, yang sudah banyak beramal soleh, yang sudah banyak menuntut ilmu, hati-hati, waspadalah, waspadalah. Dari yang namanya penyakit apa? Ujub dan sombong. Coba bayangkan Pak, kalau kita wafat dalam keadaan ujub gimana Pak? Wafat kita husnul khotimah apa suhur khotimah Pak? Kalau kita wafat dalam keadaan kita sombong Pak, menganggap remeh orang lain, Wallahi, jangan kira kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu hakikatnya kita wafat dalam kena suul khatimah ya akan Islam azakumullah wa yakum. Maka disinilah Rasulullah SAW mengingatkan. Rasulullah SAW akan mengingatkan, Hai kamu yang sudah banyak beramal soleh, jangan tertipu dengan banyaknya amal soleh kamu itu. Karena kamu tidak tahu kamu wafat di atas apa. Karena kamu tidak tahu akhir hayat kamu apa. Nah, disinilah Bapak sekalian sehingga kita yang banyak beramal soleh ini, yang sudah lama ngaji ini, hati-hati dan waspada. Waspada terus, waspada terus. Jangan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sampai sabda, dan sesungguhnya salah seorang dari kamu ada yang selama hidupnya mengamalkan amalan penduduk api neraka sampai-sampai sehingga ketika jaraknya dengan neraka tinggal sehasta artinya sebentar lagi meninggal dunia ternyata apa yang terjadi Pak dia beramal-amal kebaikan dan ia wafat di atas amal kebaikan masuk ke dalam surga ada orang seperti itu Pak selama hidupnya banyak maksiat maksiat tapi subhanallah Tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah. Kemudian dia banyak beramal soleh, banyak beramal soleh dan wafat di atas amalan soleh. Alhamdulillah. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya Rasulullah SAW bersabda begini. Qad kana lakum fi makana qablakum dahulu Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 jiwa. Lihat, orang ini sudah membunuh berapa orang, Pak? 99 jiwa. Fasa'ala an ahlami ahlil ard. Lalu dia bertanya ke orang-orang tentang orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala abidin. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Lalu ia bertanya, "Innahu qad qalat qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Fahallau min taubah? Masihkah ada pintu taubat? Apa kata Ali ibadah ini, Pak? La, tak ada. Faqatalahu akhirnya dibunuh itu. <laughs> Si Ali Badri dibunuh. malah biha mi'ah. 100 sempurna 100 jiwa yang sudah dia bunuh. Tapi orang ini masih ada keinginan apa? Taubat. Akhirnya dia bertanya lagi ke orang-orang. Akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang ulama. Lalu dia berkata, Inna qad qatala mi'atan nafsan fahlahu min taubah." Ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Masihkah ada pintu taubat untuk dia? Kata Rasul, kata ulama ini apa? Naam faman yahulu bainaka wa bainat taubah? Masih apa yang menghalangi kamu dari bertaubat? talik ila ardi kada wa kada, pergilah kamu ke negeri sana dan tinggalkan negerimu yang buruk itu. Dan beribadahlah di negeri sana bersama orang-orang soleh. Orang ini ternyata memang ingin bertaubat. Akhirnya dia pun pergi menuju negeri yang dimaksud tersebut, Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan Suara HP siapa tuh? Tolong dimatiin dulu. Apa yang terjadi di tengah jalan? Ia dijemput malaikat maut. Apa yang terjadi? Rupanya malaikat azab dan malaikat rahmat berantem. Bertengkar. Apa kata malaikat azab? Innahu lam ya'mal khairan qat ini orang belum pernah beramal kebaikan. Apa kata malaikat rahmat? Innau jamuk bilan taiban ilallah. Tapi dia datang untuk bertaubat kepada Allah. Maka Allah pun mengirimkan malaikat berbentuk manusia untuk menghakimi dua malaikat itu. Mereka tim berkata, ukur kemana yang lebih dekat. Maka Allah berfirman kepada tanah yang negeri yang dituju Wahai negeri, menjauhlah kamu. Dan negeri yang ditinggalkannya, Allah berfirman, wahai negeri, mendekatlah kamu. Ternyata diukur, eh, yang ke, yang ditinggalkan itu men, disuruh menjauh, ya, dan yang dituju suruh mendekat. Ternyata lebih dekat kepada negeri yang dituju. Akhirnya ia pun dibawa oleh malaikat rahman. Lihat pak, dia berbuat maksiat tapi hatinya tidak tentram. Dia berbuat maksiat tapi dia ingin selalu ingin bertaubat gitu. Tapi dia nggak tahu gimana caranya bertaubat. Ada orang seperti itu, ada. Beda dengan orang yang ketika berbuat maksiat bangga dengan maksiatnya. Yang seperti ini biasanya susah tuh taubatnya. Iya. Makanya terkadang ada orang yang berbuat maksiat itu, Pak. Dia ketika diketuk hatinya itu langsung ternyuh gitu ya pada bulan puasa yang lalu itu tahun yang lalu bukan tahun yang kemarin tahun yang lalu itu ya sebagian teman-teman kita diajak oleh salah satu televisi swasta untuk buka bersama dan ceramah berbuka di tempat pelacuran Pak di tempat pelacurannya langsung ya di daerah Jakarta itu memang terkenal sekali di situ akhirnya salah seorang so, teman-teman kita yang dai, masya Allah, ya, apa menyediakan waktunya. Dikumpulkan para PSK PSK itu pak, bukan penggemar sate kiloan ya, bukan ya. <laughs> ya, maksudnya ya itulah ya wanita-wanita susila begitu ya. Diceramahi. Apa yang terjadi pak? Terketuk hati-hati mereka rupanya mereka masih punya fitrah. Ya. Ketika ustadz itu ceramah mengetuk tentang mengingatkan tentang hakikat kehidupan dunia, tentang siapa Allah, tentang akhirat, itu pada, pada nangis, Pak. Mereka berkata, "Ya, ini yang kami ingin. Ini ini yang kami mau." Dan alhamdulillah, ya. Banyak di antara mereka kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah berarti masih ada fitrah. Walaupun mereka berbuat maksiat, tapi ada fitrah, ada keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang seperti ini masih ada kesempatan. Allah berikan kepada dia hidayah insya Allah Berbeda dengan orang yang sombong dengan maksiatnya, Pak. Orang yang bangga dengan maksiatnya, Pak. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, Pak. Makanya Allah mengatakan, "Waman adallu mimman hawahu minallah." Siapakah yang paling sesat? Allah mengatakan apa? Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Orang ketika mengikuti hawa berbuat maksiat karena hawa nafsu, sulit buat kembali. Tapi ketika orang berbuat maksiat karena terbawa oleh syahwat, biasanya mudah kembali. Lihat iblis, lihat Nabi Adam. Nabi Adam berbuat salah tidak Pak? Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Lalu Nabi Adam taubat tidak? Taubat. Iblis kesalahannya apa? Gak mau sujud. gak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis taubat enggak Pak? Iblis melakukan kesalahan itu karena kesombongan dia, Pak. Iblis melakukan kesalahan tersebut bukan karena terbawa oleh syahwat beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalatu wassalam melakukan kesalahan karena terbawa raju, apa, rayuan iblis. Terbawa ya syahwat. Maka yang seperti ini lebih mudah taubat kepada Allah dibandingkan dengan orang yang berbuat maksiat dalam keadaan dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini biasanya sia, ya, susah taubatnya, Pak. Susah dikasih taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Inilah rahasianya daripada sabda Rasulullah SAW tersebut. Kata Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kamu ada yang selalu beramal amalan kebaikan surga, tapi kemudian di akhir hayatnya malah beramal dengan amalan penduduk api neraka masuk dia ke dalam neraka naudzubillah sallallahu alaihi wasallam diambil faidah oleh para ulama apa apa annal ibrah ya yang dianggap pada umur manusia itu di akhirnya bukan di awalnya jadi yang dianggap dilihat tuh di akhirnya dia wafat di atas apa itu yang dianggap Pak Walaupun selama hidupnya Masya Allah ya, tapi di akhir hayatnya dia wafat di atas kesyirikan abadan. Kalaupun dia selama hidupnya berbuat maksiat, tapi di akhir hayatnya Masya Allah taubat, itulah yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setiap kita akhi waspadalah, waspadalah. Karena kita tidak tahu kita akan wafat kapan. Maka kewajiban kita teruslah minta kepada Allah kekuatan untuk terus istiqomah ya. minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya kekuatan untuk terus bersabar di atas ketaatan kita Makanya nah, kita nggak tahu Pak ya Yang namanya hidup manusia kan penuh ujian di dunia ini Pak Ada yang ternyata ada orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah Gagal Ketika diberikan nikmat oleh Allah, imannya kuat, masya Allah. Pas kasih ujian, ha, Makanya Allah mengatakan wa nas di antara manusia ada yang beriman kepada Allah ala harf di tepi jurang. Fa'in in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau ditimpa kesenangan dunia, tenang tuh imannya, Pak. Iya. Tapi kalau ia ditimpa ujian, inqalaba ala wajhihi, balik lagi kepada kebelakang. belakang. Khasirat dunia wal akhirah seperti ini merugi dunia dan akhiratnya. Kita jangan beriman kepada Allah ketika dikasih nikmat doang, Pak. Demikian pula jangan kita beriman kepada Allah di saat kita diuji doang. Ada orang, Pak ya, ketika dia senang lupa. Ketika ia ditimpa musibah baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kebalikan. Ketika ditimpa musibah, lupa. Tapi ketika senang, kuat imannya. Jangan sampai kita seperti itu ya akal Islam azakul. Kita berusaha minta kepada Allah, ya Allah kuatkan imanku. Dalam keadaan apapun juga ya Allah. Baik senang maupun tidak ya. Adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya muqallibal qulub. Sabit qalbi ala ini. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan dan kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini penting loh Pak doa ini Pak. Kita jangan merasa pede. Ah, kan. saya yakin iman saya nggak bakal berubah. Uh, pede banget. Gak boleh kita seperti itu ya. Iya. Ketika ketika ada orang misalnya mendatangi tempat-tempat maksiat, dia dia berkata, Insya Allah, hat iman saya kuat, nggak bakal berubah. Ya akhi, ini adalah salah satu bentuk apa? Hah? Merasa aman dari makar Allah. Allah berfirman, "Afa aminu makrallah?" Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu Allah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jangan, akhi, jangan. Ya, segera kita berusaha untuk seperti firman Allah dalam surat Al, Al Ali Imran ayat terakhir. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Pertama, dan kuatkan terus kesabaran kalian. Kedua, warabitu dan jagalah di tapal batas Ketiga, wattaqullah dan bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung kata Allah. Berarti yang pertama kita harus apa? Sabar. Yang kedua apa? Kita harus terus menguatkan kesabaran kita sampai akhir hayat kita. Yang ketiga apa? Jaga di tapal batas. Jangan sampai kita berani membuka atau jatuh kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berani membuka Pak pintu-pintu maksiat. Jaga di tapal batas. Setiap kali hati kita menginginkan maksiat, segera istighfar. Setiap kali kita hendak jatuh kepada maksiat, segera kita awas diri. Ketika kita jatuh kepada maksiat, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus kepada Allah ya, kekuatan kekuatan hati untuk senantiasa di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya, akhi, hadis yang keempat betapa hadis ini ya agung sekali yang harus kita pelajari. Baiklah kita masuk ke hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah semoga Allah meridainya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun Rahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun Rasulullah SAW bersabda kata Aisyah barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini apa-apa yang bukan darinya maka ia akan tertolak. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan dalam lafaz Muslim, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Ikhwatul Islam, hadis ini pendek tapi maknanya masya Allah. Mungkin saya akan mensyarah hadis ini lebih panjang dari hadis yang keempat tadi. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, apa sih yang dimaksud dengan urusan kami? Agama. Yang dimaksud dengan urusan ini adalah A, agama. Apa-apa yang bukan darinya, artinya bukan dari A, agama. Maka ia tertolak. Dalam red Muslim dengan lafad barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak di atas perintah kami atau tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Tertolak. Apa yang dimaksud hadis ini? Para ulama sepakat bahwa hadis ini adalah tentang masalah yang berhubungan dengan mengada-ngada sesuatu dalam agama ini atau yang disebut dengan istilah bid'ah. Maaf ya Pak, kata bid'ah itu kata yang menyeramkan di Indonesia ini. Sehingga ya orang yang sering mengucapkan bid'ah itu hampir bisa ya orang akan menganggap wahabi ya. Karena saking seremnya kata bid'ah, Pak. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Bahkan tanda Wahabi suka ngebid'ah, bid'ahin. Nah, itu sudah sesuatu yang kayaknya masyur di kalangan masyarakat. Ya, dan berusaha dimasyurkan demikian. Tentunya Pak, kata bid'ah itu sebetulnya lafaz syariah, syariat yang harus kita letakkan pada tempatnya. Yang harus kita letakkan pada tempatnya tanpa berlebih-lebihan dan tanpa apa? meremehkan. Jangan berlebih-lebihan, dikit-dikit bid'ah, nggak boleh. Jangan pula meremehkan sehingga mengatakan nggak ada bid'ah dalam agama, nggak benar juga. Bid'ah itu ada dalam din, ada. Tapi kan kita harus tahu kaidah-kaidahnya. Kita harus paham bagaimana apa itu bid'ah. Nah, ya akhi, Mungkin pembahasan saya panjang ini tentang masalah ini. Supaya pertama kita betul-betul faham apa sih bid'ah itu. Bagaimana kaidah-kaidahnya, bagaimana adabnya yang harus kita pahami tentang masalah ini. Namun sebelum saya membahas bid'ah, saya ingin membahas tentang kesempurnaan Islam dulu. Karena itu pasti berhubungan, Pak. Wajib diyakini. Semua kita wajib meyakini bahwa Islam sudah sempurna. Bapak, Ibu, saya mau tanya, Bapak yakin nggak Islam sudah sempurna? Kenapa Bapak yakin? Apa alasannya? Apa dasarnya? Karena Allah yang mengatakan demikian kan? Di mana dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Berarti agama kita sudah sempurna, Pak. Sempurna sudah. Yang namanya sempurna itu apa artinya? Tidak butuh kepada tambahan. Itu sempurna namanya, Pak. Iya. Tahukah Bapak, kesempurnaan Islam itu nikmat yang besar loh, Pak. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan bahwa ada seorang Yahudi dan berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ayat fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'ida." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian itu. Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan itu sebagai hari raya Kata Umar berkata apa? Ayat yang mana itu? Kata Yahudi itu apa? Yaitu firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Sampai orang Yahudi saja menganggap ini besar nih, Pak. Sampai-sampai dia mengatakan kalau ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai apa? Sebagai pra perayaan hari raya. Wajib pak, wajib kita yakini Islam itu sudah sempurna. Rasulullah SAW sudah menyampaikan segala sesuatu tidak? Ya. Tidak ada satupun kebaikan kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Wajib itu. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Iya Dari hadis Abu Dhar ia berkata tarokana Rasulullah SAW Wa ma ta'irun yuqallibu janahi janahi fil hawa illa wa dhakara fi ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan padanya ilmunya. Waqal beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un," tidak tersisa sedikit pun yuqarribukum ilah jannah yang mendekatkan kalian ke surga ke surga ya wala yubaidukum minan nar tidak pula sesuatu yang menjauhkan dari neraka illa waqad bujina lakum kecuali sudah dijelaskan kepada kalian sudah jelas nabi itu sudah menjelaskan semua kebaikan tidak siapa yang mengatakan ada kebaikan yang belum disampaikan oleh rasul Berarti artinya apa? Artinya Rasulullah SAW tidak ama, amanah itu namanya. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Ma mabtada bid'atun bid rajulun bid'atan illa ya Siapa yang melakukan mengada-ngada suatu ibadah dalam din ini, ya, suatu bid'ah, Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia sudah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Coba Pak, kalau antum bikin ibadah baru. Saya mau tanya sama Bapak. Ibadah yang Bapak buat yang baru ini apakah termasuk agama atau tidak? Kalau bapak berkata, masuk agama, taib. Apakah Islam sudah sempurna waktu Rasulullah hidup? Kalau bapak bilang, sudah sempurna. Kalau begitu, perbuatan yang bapak lakukan bukan dari Islam. Selesai. Kalau bapak bilang, belum, belum sempurna Islam. Berarti bapak mendustakan ayat. Allah tegas mengatakan, pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Maka dari itu ya akal Islam, ya. Ayat ini ya kita bisa berikan demikian kepada mereka. Kamu kok bikin cara ibadah baru? Siapa yang buat? Oh saya yang buat. Wah, wah, wah, wah. Kamu pembuat syariat. Emang kenapa? Dulu di zaman sahabat juga sebagian sahabat ada yang bikin bid'ah kok. Masa sih? Nih, ya. Biasanya mereka bawakan hadis beberapa hadis. Di antaranya hadis ya. Bahwa Rasulullah SAW pernah waktu sholat kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada orang mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan ucapan tadi? Aku ya Rasulullah. Maka sungguh aku melihat 30 malaikat ber, berlomba-lomba. Siapa yang pertama kali menulis ucapan tadi? Tuh lihat, sahabat ini aja berbuat bid'ah. Bawa lagi hadis Mu'ad bin apa Bilal bin Rabah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Hai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke surga?" Tadi malam aku masuk surga, aku mendengar suara terompak kakimu di surga. Kata Bilal, "Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan sholat dua rakaat." Oh, dengan itu kau masuk surga. Tuh lihat Bilal aja bikin bita. Iya. Coba apa? Saya mau tanya sama Bapak. Kalau ada seorang sahabat melakukan suatu perbuatan dan disetujui oleh Rasulullah SAW, apakah itu bid'ah? Yang mensetujuinya siapa? Dan Rasulullah SAW menyetujui berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang di zaman sekarang yang menyetujui siapa? Hah? Bapak? Kiai? Apakah mereka dapat wahyu? Apakah mereka bisa dikiaskan dengan Rasulullah SAW? Yang nggak bisa tuh. Jangan dikiaskan zaman Rasul dengan zaman setelah Rasul. Rasulullah setelah wafat dalam keadaan semuanya sudah jelaskan. Semua sudah dijelaskan ya akal Islam. Tapi kan buktinya para sahabat membuat-buat apa coba? Umar bin Khattab menambah cambukan jadi 80 terhadap laki atau wanita yang belum menikah yang berzina. Yang harusnya dicambuk 40 Eh, orang yang minum arak yang harus cambuk 40 jadi 8 ditambah. Tuh Umar berbuat bid'ah. Gimana itu? Buktinya Umar membuat terawih setiap malam. Bahkan Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini. Tuh gimana tuh? Buktinya di zaman Abu Bakar mushaf dikumpulkan jadi satu mushaf Al-Qur'an. Bisa zaman Rasulullah nggak ada. Tuh gimana tuh? Nah, disinilah pak pembahasan kita. Apakah setiap yang dibuat-buat setelah Rasulullah disebut bid'ah? Apa kaidah-kaidahnya? Inilah Bapak sekalian pembahasan yang harus betul-betul kita bahas supaya kita bisa paham betul Pak bahwa ternyata tidak setiap yang dibuat-buat setelah Rasul itu disebut bid bid'ah ternyata. Di sana ada kaidah-kaidahnya yang harus kita pahami. Jadi kita nggak salah dalam menilai. Iya. Taiblah ya akal Islam azakumullah wa yakum. <clears throat> Saya ingin memberikan definisi dulu tentang bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Saya ingin definisikan dari dua sisi. Sisi yang pertama bid'ah secara bahasa. Sisi yang kedua bid'ah secara istilah syariat. Loh ya, kok kenapa Ustadz mendefinisikan bid'ah dari dua sisi? Pertama, supaya dibedakan antara bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara syariat. Yang kedua, kebiasaan para ulama terdahulu begitu. Mendefinisikan sesuatu dari sisi bahasa dan dari sisi syariat. solat misalnya. Solat secara bahasa artinya apa? Hah? Berdoa. Tapi secara istilah amal ibadah yang khusus dengan ucapan dan gerakan yang khusus di waktu yang khusus yang sudah kita ketahui bersama. Puasa, saum secara bahasa artinya apa? Hah? Saum secara bahasa artinya menahan diri. Adapun secara istilah beda lagi. Berarti Pak, makna secara bahasa dengan makna secara istilah jangan disamakan. Jangan apa? Disamakan. Baik. bid'ah secara bahasa apa itu? Kata para ulama, bid'ah secara bahasa makhturia ala ghairi misalin sabiq. Segala sesuatu yang dibuat-buat yang sebelumnya tidak ada. Segala sesuatu yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Ini bid'ah secara bahasa. Ingat, secara bahasa. Apa itu, Pak? Bid'ah secara bahasa artinya apa? Segala sesuatu yang dibuat-buat yang sebelumnya tidak. Baik. Mobil bid'ah nggak, Pak? Bid'ah secara bahasa. Ya kan? Di zaman Rasul ada mobil nggak? HP. Bid'ah nggak? Bid'ah secara bahasa. Kacamata. Bid'ah nggak? Bid'ah secara bahasa. Bahkan wajah antum juga sibit. Karena sebelumnya nggak ada yang kayak antum kan. Makanya Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Badi'. Badi' dari kata bada' bid'ah. Kenapa Allah mengatakan badi'us samawati wal ard? Karena Allah menciptakan langit dan bumi sebelumnya enggak ada. Berarti Pak segala sesuatu yang baru muncul sebelumnya tidak ada disebut bid. Tapi bid'ah secara apa? Bahasa. Nah, apakah bid'ah secara bahasa itu Berarti bid'ah secara istilah juga belum tentu. Belum tentu. Sekarang apa makna bid'ah secara istilah syariat? Al-Imam Ash-Shatibi rahimahullah memberikan sebuah kaidah yang bagus sekali. Beliau berkata begini. Al-bid'atu hiya ibaratun an tariqatin fid dini muhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudillah subhanahu Bid'ah itu adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama. Ya. Bid'ah itu adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat mirip dengan syariat yang tujuannya adalah bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ulangi Pak. Hah? Gak keburu ya? Ah gak keburu. Saya ulangi, ulangi lagi ya. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Kata-kata dalam tata cara dalam agamanya antum tebelin tuh. Ya. Bintang tulis bintang. <laughs> Di WhatsApp itu mah ya. <laughs> ya ungkapan tentang tata cara dalam agama. Ya. Yang dibuat buat dan mirip syariat. Yang dibuat buat dan mirip syariat. Yang di yang tujuannya adalah bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini sebuah definisi yang bagus sekali. Beliau berkata, ungkapan tentang tata cara dalam agama ingat, ingat, ingat bahwa bid'ah secara syariat, secara istilah itu hanya dalam masalah agama. Ingat, saya sedang mendefinisikan bid'ah secara apa? Secara istilah, Pak, bukan secara bah bahasa. Tolong bedakan bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara apa? Istilah. Jadi secara istilah adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama. Berarti secara istilah bid'ah itu hanya berlaku dalam masalah apa? Agama. Perhatikan. Dalam masalah dunia? Dalam masalah dunia, kaidah usul fikih mengatakan apa? Pada asalnya halal. Masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Tidak ada bid'ah dalam masalah dunia. Kecuali apabila ada dalil yang melarangnya. Ustaz, kaidah usul fikih itu dalilnya mana? Ayat surat Al-Baqarah 29. Ayat berapa? Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di bumi semuanya. Berarti semua yang ada di bumi pada asalnya untuk kita halal. Sehingga para ulama usul fikih semuanya menyatakan berarti yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Adapun yang berhubungan dengan masalah din agama maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Pemilik agama siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah ya ada yang karena Allah lah yang berhak membuat syariat agama manusia tidak punya hak untuk membuat syariat dalam agama din karena din agama ini milik Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan dunia sudah saya sebutkan tadi pak pada asalnya apa? halal kacamata masalah dunia apa agama pak? dunia HP dunia apa agama pak? dunia mobil dunia apa agama pak? dunia speaker dunia tapi ketika dijadikan wasilah ini ada kaidah lagi akhi azakumullah faham sampai sini ya jadi beliau mengatakan bid'ah secara istilah adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat artinya tidak ada di, di, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga sesuai dengan kaidah-kaidah syariat agama ini. Iya. Yang dibuat-buat dan mirip syariat dan memang mirip, Pak. Karena karena miripnya itulah orang menganggap ini dari agama gitu loh. Dan tujuannya untuk bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah Bapak, ini adalah definisi bid'ah secara istilah syariat. Tentunya Pak, untuk lebih memahamkan lagi definisi ini, ada beberapa kaidah yang harus difahami betul. Apa itu? Yang pertama, bahwa kebaikan adalah yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Kebaikan adalah yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Ini harus dipahami Pak. Jangan kita menganggap begini. Ini kan baik. Tidak dulu baik menurut siapa ya? Loh, masa orang mau berzikir aja nggak boleh? Zikir bagus. Tapi maaf, caranya jangan bikin sendiri. Ya. Misalnya ada orang berzikir bikin sendiri gayanya ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ini kan ya kita katakan emang nggak boleh berzikir boleh ucapan la ilaha itu bagus tapi caranya apa Rasulullah begitu putar-putar kepala la ilaha illallah la ilaha illallah ya enggak kok saya lagi olahraga aja <laughs> kita katakan mas Ingat, yang Anda pandang baik belum tentu di sisi Allah baik. Masa dikir diem aja sih kurang mantep lah. Ya, biar mantep gitu gimana? Ya, akhi mantep-mantepan tuh jangan ngikutin selera. Ya. Kita dalam beribadah itu, Pak, berusahalah ngikutin keriduan Allah bukan keriduan jiwa kita Ingat, ini kaidah yang harus kita pahami. Dalam beribadah, kepuasan yang kita cari bukan kepuasan pribadi, tapi kepuasan itu adalah sesuai dengan ridho Allah. Sebab kalau kita beribadah hanya sebatas kepuasan pribadi, pasti akan seperti itu jadinya. Justru Pak, kewajiban kita dalam beribadah adalah bagaimana ini ibadah diridhoi oleh Allah atau tidak. Pahami ini. Jangan kita menganggap menurut saya ini baik, menurut Anda. Allah mengatakan, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, fa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun." Diwajibkan atas kalian perang dan itu kalian tidak menyukainya. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Sebagian orang mengatakan, itu ayat tentang perang. Betul. Ayat itu tentang perang, tapi kaidah usul usul tafsir mengatakan apa? Al-ibrah bi lafaz la bi sabab. Yang dilihat itu keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebab. Allah mengatakan bisa jadi yang kamu tidak sukai ternyata itu baik di sisi Allah dan bisa jadi yang kamu pandang baik yang kamu sukai itu ternyata tidak baik di sisi Allah. Allah yang tahu, kamu gak tahu. Makanya kamu tugas kamu ikut saja udah. Inilah Pak banyak di masyarakat kita dikit-dikit, ini kan baik, itu kan bagus, ini kan baik. Tak dulu, tak dulu, Memang ya, menurut kita baik, tapi masalahnya menurut pemilik syariat kita ini baik apa enggak. Karena ini berhubungan dengan pensyari, pensyariat Sekarang saya mau tanya sama antum. Yang ingin diibadahi siapa? Yang berhak diibadahi siapa? Allah ingin diibadahi dengan selera kita atau dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Bukan dengan selera kita, Pak. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Dari mana kita tahu itu dicintai oleh Allah dan ridhai? Tentu yang apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami betul. Ya. Sehingga kita tidak mengklaim dengan begitu mudah ini baik sementara kita tidak tahu dalilnya dari Allah dan rasulnya ya akhul Islam. Di zaman Rasul ada sebagian sahabat menganggap baik loh Pak, tapi Rasulullah mengatakan enggak. Hadisnya dari Muslim dalam sahihnya bahwa ada tiga orang datang kepada istri-istri Nabi saw wasallam bertanya tentang bagaimana ibadahnya siapa? Rasulullah saw alaihi wasallam. Ketika para istri Nabi menjelaskan tentang ibadah Rasul, faka'annahum takaluha. Rupanya mereka menganggap kok ibadah Rasulullah sedikit sekali ya. Apa yang terjadi? Salah seorang dari, dari mereka berkata, "Aina nahnu min Rasulillah? Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosanya, kita belum." Ada syubhat. Apa kata mereka? saya akan berpuasa setiap hari tak akan berbuka. Yang satu lagi berkata, saya tidak akan tidur malam, pokoknya semalam suntuk saya mau ibadah terus. Yang satu berkata, saya tidak akan menikah. Saya hanya akan ibadah saja. Lihat Pak, mereka semua ingin beribadah nggak Pak? Rupanya sampailah berita tiga orang ini kepada siapa? Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Antumul ladina kultum kada wa kada. Apakah kalian yang pernah mengatakan begini dan begitu? Apa kata mereka benar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ama wallah, ketahuilah demi Allah, ini atqakum lillah wa akhsyakum lah." Aku ini lebih, lebih bertakwa dari kalian dan lebih takut kepada Allah dari kalian. Akan tetapi saya tidur malam, saya pun sholat malam, saya berpuasa, saya juga berbuka, saya pun menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukan dari golonganku. Lihat Pak, Rasulullah tidak memandang dari sisi apa? Oh sahabat ini menganggap baik, niatnya baik kan? Niatnya baik itu orang. Sahabat ini niatnya baik. Tapi Rasulullah melihat perbuatan ini tidak sesuai dengan apa? Roh syariat yang memberikan kemudahan. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, sinilah kita ya akal Islam azakumullah wa yakum. Jadi kita ini jangan sebatas oh baik, baik. Tak dulu baik menurut siapa gitu loh. Supaya kita tidak salah dalam menilai. Baiklah Pak, pembahasan ini masih sangat panjang sekali Pak ya. Mudah-mudahan bulan depan kita ketemu lagi. Amin. Saya bahas lagi insya Allah masalah ini karena masalah penting ya. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau bertanya silahkan sampai maghrib insya Allah. Apakah disunahkan sholat empat rakaat di rumah setelah pulang dari masjid melaksanakan sholat isya? <clears throat> Memang ada hadis beberapa riwayat dari beberapa sahabat dari Aisyah, dari Ibnu Abbas dan yang lain, dari Mas'ud dan yang lainnya tentang disyariatkannya sholat empat rakaat setelah isya. <clears throat> Dan sanad-sanadnya kuat insya Allah. Apakah manusia yang berbuat maksiat lalu bertaubat dan maksiat lagi, taubat lagi itu tidak termasuk meremehkan nikmat hidup untuk beramal yang telah Allah berikan kepada kita, Ustaz? Saya mudah mau bertanya kepada Bapak. Siapa di antara Bapak yang tidak pernah berbuat maksiat? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Ingat Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam tuh pasti banyak berbuat do dosa. Mungkin kalau bisa dikatakan hampir setiap hari kita tak lepas dari dosa, sangat mungkin, Pak. Daripada untuk kita katakan ya, setiap hari tidak lepas dari amalan soleh. Ada orang bisa saja tidak pernah beramal soleh setiap harinya. Tapi tidak ada orang yang berkata dan sulit untuk mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa setiap harinya. Tidak ada sifat manusia, sifat manusia. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya. Kalau kita berbuat dosa segera taubat. Setiap kali berbuat dosa apa? Taubat. Taubat dan taubat. Maka ya, akhi, ya. Kalau disyaratkan bahwa kita tidak pernah berbuat dosa lagi setelah taubat, berat sekali rasanya. Iya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga taubat kita supaya terjaga ya akal Islam. Sehingga ketika kita bertaubat, kita terus menjaga di tapal batas. Tapi terkadang Pak, di saat itu angin maksiat lagi gede, imannya gila gemah. Akhirnya terseret oleh syahwat, jatuh. Pasti pernah seperti itu. Maka kewajiban kita segera bertaubat. Makanya ya, akhi, ya, tidak disyaratkan orang yang istiqomah itu apa? Tidak pernah jatuh kepada dosa, enggak syarat kata para Bahkan orang yang istiqomah itu terkadang jatuh kepada dosa demi dosa, tapi ia selalu bertaubat dan terus bertaubat kepada Allah dan terus memperbaharui, memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz tadi mengatakan bahwa dalam urusan dunia hukumnya halal Mohon penjelasan tentang bisnis MLM. uh, <clears throat> eh, Pak, harus kita pahami kaidahnya ya bahwa pada asalnya urusan dunia itu halal nah, sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi yang yang berhubungan dengan masalah muamalah, jual beli itu masalah dunia. Sehingga hukum asalnya apa? Boleh, silakan. Kecuali kalau ada dalilnya yang menunjukkan kepada itu. Sekarang MLM antum lihat deh. Tujuan MLM itu apa? Menjual barang atau untuk mencari pelanggan? Karena kan keuntungan tuh dari banyaknya apa? Member kan? Pastilah tujuannya mencari member. Kalau nggak dapat member, nggak dapat keuntungan sehingga terjadi goror antara dapat dan ianya dan yang lainnya. Ya, makanya fatwa para ulama tentang masalah ini MLM terda terdapat padanya perjudian, goror namanya, spekulasi ya. Maka tidak diperbolehkan. Ya. Coba mungkin antum bisa undang Dr. Erwandi. Ya, beliau sangat-sangat paham tentang masalah ini dan beliau memang spesialisnya. Beliau undang kemari bikin daurah khusus tentang fikih muamalah. Bahas tentang MLM, tentang asuransi, tentang hal-hal yang berbau riba dan yang lainnya supaya kita betul-betul paham Pak ya untuk undang beliau ke sini, ke sini ya. Bagaimana perbedaan ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh? Bagaimana cara membedakan ibadah ghairu mahdoh dengan bid'ah? ibadah mahdoh itu artinya ibadah yang tidak diketahui ilatnya apa. Sedangkan gue rumah toh ibadah yang tidak murni artinya ibadah yang masih bercampur dengan kebiasaan. Itu biasanya diketahui ilatnya. Maka ibadah yang sifatnya mahdoh, yang murni betul, dan kita tidak tahu ilatnya, seperti ini sulit untuk dikiaskan, Pak. Nggak bisa dikiaskan. Contoh, sholat lima waktu, kenapa lima waktu? Kenapa sholat subuh dua rakaat? Sholat murni untuk Allah. Ini namanya ibadah mah, Ma. Ibadah yang sifatnya murni untuk Allah, nggak boleh kita buat-buat. Semua ulama sepakat nggak boleh. Karena ini hanya untuk Allah, Allah Subhanahu Wa Taala murni sudah. Adapun ibadah yang sifatnya berhubungan dengan tidak murni, Pak. Karena dari satu sisi berhubungan dengan Allah, satu sisi berhubungan dengan manu, manusia. Biasanya seperti ini berlaku padanya kias. Berlaku padanya apa? Berlaku padanya kias. Walaupun terjadi perselisihan para ulama, apakah ibadah yang sifatnya mahdoh pun terjadi kias atau tidak? Ikhtilaf para ulama di situ ada yang mengatakan terjadi, ada yang mengatakan tidak. Yang jelas di situ ada dua bit, dua bit yang harus kita pahami. Batasan-batasannya apa? Kapan bisa dikiaskan, kapan tidak bisa dikiaskan. Nah di sini Bapak sekalian, ya, kita harus paham betul masalah zakat. Zakat dari sisi dia adalah ibadah kepada Allah, tapi dia berhubungan dengan kebiasaan kehidupan. Makanya kan berlaku padanya kias. Zakat emas, dikiaskan kepada emas apa? Uang. Ya. Demikian pula macam-macam riba berhubungan dengan riba ya, yang ada di zaman sekarang berarti yang ada ilat riba padanya. Sehingga pada waktu dikiaskan pada waktu itu. Makanya masalah-masalah yang sifatnya ibadah yang tidak murni ini ya tidak bisa dikatakan terkadang itu bid'ah. Makanya di sini ada pembahasan-pembahasan usul fikih masuk pada waktu itu Pak. Itu tentu ranahnya ranah usul fikih yang harus dipaham. Tapi insya Allah saya akan berusaha untuk menyampaikan dan menjelaskannya kepada antum supaya paham betul mana bid'ah, mana bukan. Sehingga pada waktu itu kita tidak salah kaprah dan tidak salah dalam menilai. Ya, Allah. Makanya apa ya? nanti aja deh pembahasannya habisnya kalau saya lanjutin lagi lanjutin <laughs> lagi nggak bakal selesai selesai terus aja berlanjut berlanjut maghrib ya oh udah maghrib baik kita tutup sampai di sini subhanallah bihamdik syadu an la ilaha illa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh